Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat Maghrib Masjid Pakung Raya rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan bahasan tentang ada berbicara dari kitab Adabut Takhatab karya Mustafa Al-Adawi hafizallahu taala. Kita masih di pembahasan tentang bolehnya kata-kata yang keras dan pedas ya, terkadang dan sesuai dengan kebutuhan dan keperluan. Maka di sini kemudian kemudian di, dicontohkan sejumlah perkataan-perkataan yang keras yang terdapat dalam atau contoh-contoh kalimat-kalimat yang keras yang ada dalam Al-Quran dan sejumlah hadis. Di antara hadis dalam Ahlintau riwayat berkenaan dengan hal ini adalah mendalika kalu Abu Bakr As-Siddiq. Di antaranya adalah perkataan Abu Bakar As-Siddiq kepada Urwah ibn Mas'ud at thaqafi saat ya, perjanjian Hudaybiyah Abu Bakar mengatakan pergi sana hisaplah ya, kemaluannya Lata hisaplah kemaluannya Lata ini tentu bahasa yang keras dan kasar di catatan kaki disampaikan bahasanya adalah hadis yang diatkan oleh Al-Bukhari kalau Al-Hafid Al-Hafid Ibnu Hajar Al-Asqalin rahimahullah taala mengatakan Al-Badru adalah potongan eh, daging yang tersisa setelah dikhitan yang ada pada kemaluan perempuan dan Lata adalah salah, nama salah satu berhala yang disembah oleh Quraisy dan suku Quraisy dan Thaqif penduduk Taif dan telah menjadi kebiasaan orang Arab temu bidalik melakukan caci maki dengan kalimat semacam itu. Namun umumnya dengan kata-kata ibu. Eh, maka di antara caci maki orang Arab hisaplah eh, badro ummika. Nah, itu biasanya demikian. Namun ini diganti ini kebiasaan orang Arab ini diganti oleh Abu Bakar, ya, umikan, umikannya diganti dengan Lata. arada Abu Bakrin, maka Abu Bakar ingin menggunakan kalimat hiperbol dalam mencaci urwah. Bi'ikomati mangkana ya'budu maqama umihi dengan Abu Bakar posisikan berhala yang dia sembah sebagaimana ibunya. Dan yang mendorong Abu Bakar untuk mengucapkan caci maki yang keras semacam ini adalah ma'ardobahu bihi. Adalah kalimat yang membuat emosi yang dilontarkan oleh Urah bin Mas'ud min nisbatil muslimina ilal firar yang menuduh kaum muslimin akan lari dari pertempuran dan peperangan. Dan di antara pelajaran eh, petikan pelajaran dari perbuatan e, Abu Bakar ini bolehnya An-Nutqi mengucapkan sesuatu yang sangat jelek lafat yang sangat jelek li iradati zajri man bada minhu ma yastahiqu bihi dzalik e, karena ketika ada keinginan untuk melarang mencegah atau menghardik orang yang nampak darinya perbuatan-perbuatan yang dia berhak untuk mendapatkan kalimat-kalimat yang keras dan kasar seperti itu. Contoh yang lain dari perkataan yang keras dan kasar yang ada dalam riwayat sejumlah riwayat yang kita dapatkan adalah perkataan Hamzah radhiallahu anhu kepada seorang orang kafir yang namanya Siba yang makna asalnya Siba adalah artinya binatang buas Ya Siba ya ibna Umi Anmar wahai anak lakinya laki-laki dari ibunya singa namun singa yang sudah terpotong-potong kemaluannya ibu singa yang terpotong kemaluannya hadallah wa rasulah Apakah engkau masih nekat menentang Allah dan Rasulnya? Ini dilihatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Cerita lengkapnya dari Wahsy ibn Harab. Beliau mengatakan lama qailun ketika ada orang yang menyampaikan kepadanya Tidakkah engkau kabarkan kepada kami Bikotil hamzata dengan ya, pembunuhan yang dilakukan oleh Hamzah. Qal maka mengatakan na'am iya sesungguhnya Hamzah ya, membunuh Tuaimah ibn Adi ibn Khiyar saat perang Badar. Faqalali maulaya maka tuanku pemilik pemilik diri karena Wahsy ini dulunya budak yaitu Jubair ibn Mut'aim berkata kepadaku In kotal tahamzata bi'ami fa'antahurun Jika engkau wahai wahsi, Engkau bisa membunuh Hamzah Sebagai tebusan Sebagai pembalasan atas terbunuhnya pamanku Maka engkau merdeka eh, Maka Cukup dengan itu maka engkau merdeka Qal Falamma an khaja nasu Maka tatkala berangkat manusia Yaitu rombongan orang-orang kafir pada tahun Taminin dan Taminin adalah gunung yang lurus dengan gunung Uhud antara gunung ini dengan lembah Uhud ya, bainahu wa antara gunung ini dengan gunung Uhud terdapat lembah kharajtu aku berangkat maka aku berangkat ya, makna si bersama banyak orang ilal kita untuk berperang atau tadi gunung Taminain mungkin bentuk musanna falama istafu lil kita maka tatkala manusia sudah berbaris untuk perang Itu pasukan kaum muslimin dan pasukan orang-orang kafir Mekah sudah berbaris berhadapan-hadapan untuk perang khawajasiba maka ada salah satu dari pasukan orang kafir namanya Siba. Ya, fakal kemudian dia keluar dari barisan dan mengatakan hal min mubarizin. Ya, adakah yang menantang? Adakah yang berani menantang? Fakhraja ilaihi Hamzah ibn Abdul Muttalib. Maka dari barisan, dari barisan kaum muslimin keluarlah Hamzah ibn Abdul Muttalib. Maka di antara budaya perang yang ada di masa silam sebelum terjadinya kejamuk perang, maka ada yang namanya e, tarung e, antar jago-jago dari dua pasukan yang disebut dengan mubarozah. E, yang disebut dengan mubarozah. Nah pada saat perang Uhud maka yang pertama kali menantang tarung itu dari barisan e, orang kafir. Yang pertama kali keluar adalah seorang yang bernama Siba. Ya, maka dia keluar kemudian nantang. Ayo siapa yang berani duel denganku satu lawan satu. Itu ya, kegiatan yang disebut dengan ya, mubarozah dan ini Mukadimah perang bisa kita katakan ini Mukadimah dan pendahuluan sebelum berkecamuknya peperangan dan bertemunya dua barisan dan menang saat mubarazah ini satu hal yang sangat penting karena siapa yang bisa menang maka dia telah menjatuhkan mental lawannya maka menang saat prosesi mubarozah itu punya nilai ya, nilai ya, punya nilai yang penting. Ya, maka tantangan yang disampaikan oleh Siba dilayani oleh Hamzah ibn Abdul Muttalib dengan beliau keluar dari barisan kaum muslimin ya, kemudian dia mencaci Siba dengan mengatakan ya Siba'u ya ibna ummi Anmarin ya, wahai siba, wahai binatang buas, anaknya singa, nah, ya, namun singa perempuan ya, yang sudah terpotong-potong kemaluannya. Atau hadallah wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau masih mau nekat menentang Allah dan Rasulnya? Qal thumma alaihi kata Wahsy kemudian Hamzah syadda alaihi menyerang Siba ka Amas Zahib Allah alam ini ka Amas Zahib yang jelas atau maknanya adalah ya, dengan serangan yang hebat yang tentu singkat bisa kita tebak singkat ceritanya yang menang adalah Hamzah karena Hamzah baru terbunuh nanti setelah berkecamuknya peperangan yang dibunuh oleh Wahsy karena iming-iming ya, akan merdeka ya, karena diiming oleh tuannya Jubir ibn Mutaim engkau merdeka jika engkau berhasil membunuh Hamzah sebagai balas dendam karena Hamzah telah membunuhnya membunuh pamannya Jubair Eh, yaitu Tu'aimah ibn Adi ibn Khiyar Dan berkenaan dengan nama Siba perlu diketahui kebiasaan dan budaya orang Arab jahiliyah eh, berkenaan dengan masalah memberi nama ya, maka orang Arab jahiliyah punya tradisi dan budaya ya, nama untuk anaknya adalah nama yang jelek-jelek dan kasar-kasar. Ya, nama untuk anak itu yang jelek. Ya. Adapun nama-nama yang bagus, yang lembut, yang menyenangkan, nah itu e, dalam budaya jahiliyah diberikan kepada Buddha ya, kalau Buddha itu namanya yang bagus-bagus. itu tradisi dan budaya orang Arab Jeli ya Kalau budak namanya robah, untung, aflah, beruntung, yasir, mudah, yasar, kaya atau mudah. Nah, itu nama-nama budak. Namun kalau nama-nama anak ini siba binatang buas, ya, sahar batu besar, harap ya, perang, murah pahit, nah, dan seterusnya itu nama-nama pilihan uh, untuk uh, ya dalam tradisi Arab jahiliyah. Kenapa? Kenapa demikian? Apa yang melatar belakanginya? Karena filosofi mereka bahasanya anak laki-laki itu diperlukan untuk perang maka perang itu dibutuhkan nama-nama yang sangar dan menakutkan dan diharapkan jadilah dia orang yang sangar dan menakutkan dia jadi sahar batu besar yang kokoh murah pahit di depan musuh-musuhnya ya, siba jadi binatang buas yang uh, memangsa lawannya maka ya, diharapkan dari nama nama yang keras untuk anak laki-laki ini diharapkan kemenangan di medan perang. Adapun budak, maka budak itu dipekerjakan untuk keperluan rumah tangga dan keperluan bisnis, bantu dagang dan sebagainya. Ya, maka ketika manggil budak untuk kemudian ngambil barang, mikul barang, ya, ya aflah, hei orang yang beruntung, ini bawa barangnya, ya, maka diharapkan untung nanti jualannya ya yasar ayo ini diangkut yasar bisa artinya kaya wah ini nanti diharapkan untung besar jadi, jadi kaya nah, karenanya ya. atau wahai yang memberi ya, maka ya, itu yang kemudian bantu-bantu maka manggilnya enak di mulut kaya bisa memberi nah, Eh, eh, kemudian untung dan kalimat-kalimat dan kata-kata yang lain maka ada eh, kemudian tafaul ada optimis nanti bisnisnya sukses dagangannya lancar dan seterusnya karena itu kerjaan Buddha membantu bisnis dan kegiatan di di rumah tidak dilibatkan dalam perang perang urusan anak laki-laki nah, maka itu yang menakutkan ya. yang kemudian nama-nama yang diharapkan ini berpengaruh kepada si anak yang ini kemudian bermanfaat di medan perang maka tidak kaget kalau kemudian dijumpai nama-nama e, siba atau yang lain ya, kemudian Eh, kembali ke atas mindalika dan contoh yang lain adalah perkataan Musa alaihi salatu wasalam kepada Fir'aun wa inni adunuka ya Fir'aunu mazbura dan aku yakin engkau wahai Fir'aun itu akan jadi orang yang hancur maka ini tentu kalimat yang kasar walakin nahakama aslahna akan tetapi kata-kata yang keras dan pedas yang kasar semacam ini sebagaimana kami sampaikan di depan hendaknya sesuai dengan kadarnya tidak berlonggar-longgar kecuali sesuai dengan al-hajah al-masah kebutuhan yang mendesak al-mulihah ya, kebutuhan yang mendesak al-mulji'ah yang mengharuskan untuk dimunculkannya kata-kata yang kasar karena hukum asal lisan seorang muslim adalah akhlak mulia dan hukum asalnya adalah berkata-kata yang baik Wabillahi taufik wa minna nastamitu al-auna wassadada. Dan hanya kepada Allah lah dan hanya Allah lah yang memberikan taufik dan anugerah dan kami memohon kepadanya pertolongan dan as dan tindakan dan perkataan yang benar dan tepat. Contoh yang lain ada dalam Sahih Muslim dari Abdullah ibn Umar radhiallahu anhu beliau mengatakan di depan sejumlah orang diantaranya anda adalah anak-anaknya Aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian larang istri-istri kalian untuk pergi ke masjid jika mereka minta izin pada kalian untuk pergi ke masjid. Maka salah satu anaknya Abdullah bin Umar yang namanya Bilal mengatakan, Wallahi demi Allah eh, akan saya larang istri saya untuk pergi ke masjid. Ya, mengingat keadaan perempuan yang ketika itu dinilai sudah jauh dari adab Islam saat pergi ke masjid. Maka maksud dari Bilal itu bukan melarang semua perempuan. Namun perempuan yang sebagaimana keadaan yang beliau jumpai yaitu ya, ya yang pergi ke masjid dengan tidak memperhatikan adab-adab Islam bagi wanita ketika keluar rumah dan pergi ke masjid. Namun pernyataan ini diletakkan setelah disampaikannya hadis Nabi. Ya, dan ini satu tindakan yang tidak sopan Eh, kepada dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Abdullah sang bapak itu kemudian menghadapkan wajahnya kepada anaknya fasabahu saban sayi'a. Nah ini jadi mahalus sahid. Fasabahu saban sayi'a. Maka dia caci anaknya dengan cacian yang jelek. Tidak disebutkan teksnya dan perkataannya namun yang jelas itu adalah cacian yang keras dan kasar. Wakal diantara dikatakan oleh Abdullah bin Umar, aku sampaikan kepadamu hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu engkau sanggah, engkau demikian lancang menyanggah dengan mengatakan, Wallahi demi Allah akan aku larang mereka. Nah, kemudian di antara ada berbicara yang disampaikan oleh e, penulis di sini, Allah taala alam dengan karena ini ditujukan kepada audien yaitu eh, orang-orang Arab maka beliau katakan maka beliau memotivasi agar orang-orang Arab bangga dan membiasakan diri dengan bahasa Arab fusha eh, bukan bahasa Arab amiyah atau pasaran oleh karena itu beliau katakan belisanin Arabin mubin dengan bahasa Arab yang mubin, artinya yang fusha. Bahasa Arab yang standar itulah bahasanya Al-Qur'an, bahasanya hadis, bukan bahasa Arab pasaran. Atau kemudian bahasa Arab yang tercampur dengan eh, bahasa-bahasa e, yang lain. e, tercampur dengan bahasa Inggris dan sebagainya. Wahakata dan demikianlah sepatutnya annakuna ingda takhatubina ma'anas ketika kita berbicara dengan orang lain hendaklah kita menangkan pada lidah kita dan perkataan kita bersama mereka yang ini maksudnya sama-sama orang Arab kita menangkan penggunaan bahasa Arab yang itulah bahasa Al-Quran dan Al-Quran adalah sebaik-baik kitab yang Allah turunkan kepada sebaik-baik Rasul dan Allah Ta'ala mengatakan bilisanin arabiyin mubin dengan bahasa Arab yang nyata dan Allah katakan kami turunkan kepadanya yaitu kepada Muhammad Al-Quran berbahasa Arab supaya kalian memikirkannya demikianlah demikian itu kami turunkan kepadanya hukman arabian wahyu yang berbahasa Arab dan Allah pun berfirman di surat Toha, demikianlah kami turunkan dia Quranan Arabian, eh, Quran berbahasa Arab. Quranan Arabian ghaira wajin Quran berbahasa Arab yang tidak bingka la'alahum yattaqun. Ya, mudah-mudahan mereka bertakwa. Demikian juga firman Allah di surat Asura demikianlah kami wahyukan kepadamu Quranan Arabian, Al-Quran berbahasa Arab. Dan firman Allah Azza wa Jal, Inna Qur'an Qur'anan Arabian, kami jadikan Al-Quran itu adalah berbahasa Arab, la'alakum ta'kilun, supaya kalian memikirkannya. Dan Allah berfirman di surat Al-Ahqaf, Wahata kitabun musaddiqul lisanan Arabian. Ini adalah kitab suci yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan dia berbahasa Arab. Maka ada delapan ayat dalam Al-Quran yang menegaskan kalau Al-Quran itu berbahasa Arab. Ya, ya, delapan ayat dikutip di sini menegaskan bahasanya Al-Quran itu bahasanya bahasa Arab. Kenapa Allah turunkan Al-Quran berbahasa Arab supaya kalian memikirkannya? Artinya pelajarilah bahasa Arab, pahamilah kaidah-kaidah bahasa Arab yang dengan itu kalian bisa memikirkan makna kandungan yang dimaksudkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Maka tanpa kalian belajar bahasa Arab kalian tidak akan bisa memikirkan isi kandungan ayat-ayat Al-Qur'an. Inilah nilai penting seorang muslim belajar bahasa Arab untuk mengenal ya, firman Tuhannya, firman ya, kekasih hatinya manusia paling mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahal maka layakkah bagi kita setelah delapan ayat di atas Ya, kita kalahkan lughatan ala lughatil kitab satu bahasa sehingga kita menangkan satu bahasa sehingga mengalahkan bahasa yang dipakai oleh Al-Qur'an. Layakkah kemudian seorang muslim yang cemburu eh, dengan agamanya eh, tidak eh, ala kitab rabbih cemburu dengan Quran eh, kitab Rabbnya itu Al-Qur'an Eh, dalam hal ini dia adalah orang Arab kemudian dia menggunakan kata-kata mama dan papa sebagai pengganti abi, umi, abatah wa ummah nah. wahal qala al khalil apakah kemudian Nabi Ibrahim mengatakan ya papa nah, ini qad ja'ani minal ilmi nah. apakah kemudian Ibrahim mengatakan ya abati ini qad ja'ani minal ilmi malam ya ya'tika? Ya, tentu ya bahasa Al-Qur'annya adalah ya abati wahai ayahku telah datang kepadaku ilmu yang tidak engkau datang kepadamu. E, maka bagaimanakah kemudian kita menangkan bahasa sehingga itulah yang dominan dalam lisan dalam hal ini adalah lisannya orang Arab ya, malah yang lebih dominan adalah bahasa Eropa ya, daripada bahasa Islam dan kaum muslimin Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka seandainya bahasanya orang Arab Badui mengalahkan bahasa penduduk Madinah. Wakat aurat tu fikitabi telah aku sampaikan dalam buku saya Mustafa yang lain yaitu fikih tarbiyatul abna satu bab ringkas tentang hal ini. Ya, Udakiru bibadihi aku ingatkan dengan sebagiannya. Ya, aku ingin ingatkan sebagian dari poin-poin tersebut di sini. Fafihi maka di bab tersebut disampaikan atau dalam terkait dengan hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la na al arabu eh, la kum al arabu ala ismi salatikum. Janganlah orang-orang Arab Badui mengalahkan kalian berkenaan dengan nama salat kalian. Yaitu berkenaan dengan nama salat Isya. Innaha kalimatun inilah satu perkataan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita ambil dari hadis ini satu adab dan satu pemahaman untuk memperbaiki lisan. Innaha kalimatan tan tanumu an ma'ani asilatin fitarbiyah. Maka dia ada satu kalimat yang memuat makna yang sangat eh, kemudian asli dalam pendidikan. Amma munasabatuha adapun hubungannya, apa maksudnya, maka sebagaimana tidaklah samar, artinya jelas, bahasanya salat isya itu punya dua nama. Nama yang pertama dan itulah yang paling populer yaitu isya. Dan itu nama yang Allah gunakan dalam Al-Quran di surat An-Nur. Pemimba di salatil isya dan setelah salat isya. Dan nama yang lain adalah atamah sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan Nabi pun pernah menggunakannya. Seandainya mereka mengetahui mafil atamah, ganjaran kalau orang itu sholat isya berjamaah dan subuh berjamaah, niscaya orang-orang akan pergi ke masjid meskipun harus merangka. Maka salat Isya memiliki dua nama, Isya dan Atama. Akan tapi nama yang paling banyak digunakan dan yang nama yang lebih disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Isya kan itulah nama yang terdapat dalam Al-Quran. Adapun sebutan isya dengan atamah maka itu asalnya adalah bahasanya orang Arab Badui. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang menggunakannya. Bahkan Nabi menyebutkan istilah atamah dalam hadis. Akan tapi Nabi tidak ingin bahasa ini dominan mengalahkan bahasa yang lebih benar dan lebih utama dan lebih populer di kalangan penduduk Madinah. Nah pada saat itu maka Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya, janganlah orang-orang Arab Badui mengalahkan kalian terkait dengan nama sholat kalian. Ingatlah bahasanya e, nama sholat tersebut adalah isya, sedangkan mereka lah orang yang e, yaktimuna bil ibil mereka lah orang yang melakukan atamah yaitu merah suksu di malam hari Mika adalah hadis yang diatkan oleh Muslim dari Ibnu Umar radhiallahu anhu marfu'an sabda Nabi. Nah, sedangkan wahum ya'timuna bil ibil artinya dakhuluna fil atamah masuk dalam atamah dan atamah makna asalnya adalah dzulmatul lail gelapnya malam. Bil ibil dengan onta artinya bisa babil ibil dengan sebab onta dan memerah susu onta. Oleh karena itu maka berdasarkan hadis ini maka yang sepatutnya yang yang berkuasa, yang tinggi, yang tersebar, yang dominan adalah istilah dan kata yang terdapat dalam Al-Qur'an. Yang ideal adalah bahasanya orang Quraisy dan penduduk Madinah. Ya, dari sini kemudian diambil pelajaran umum, eh, pelajaran yang general, wa kadzalika falyakun al-amru fi sairil kalimat wa fi sairil alfadz. Maka ndaklah demikianlah keadaannya dalam semua kata-kata dan semua lafat-lafat. Bahasa Al-Quran ndaklah dialah yang mendominasi, bukan bahasa amiyah. Apa yang bisa kita simpulkan dari kata-kata ini dalam pembahasan kita tentang masalah atamah dan isya dalam pembahasan kita ini apa hubungannya? Maka al-mustafat yang bisa kita simpulkan dari bahasan kita dalam masalahnya adalah banyak. Maka jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin bahasanya orang Arab Badui dominan, eh, mengalahkan bahasa eh, Quraisy dan bahasa penduduk Madinah, padahal mereka orang Arab Badui ini adalah betul-betul orang Arab eh, yang mereka secara umum bahasanya adalah bahasa Quraisy dan Madinah, maka apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian akan senang dan suka seandainya ya, kosakata kosakata Perancis dan Inggris itulah yang lebih dominan pada lisan kaum muslimin yang berbahasa dengan bahasa Arab. Maka apakah eh, apakah eh, Nabi akan suka seandainya yang dominan ternyata kosakata mama, eh, papa, mama daripada abi dan umi, abati, ummah dan umatah. Apakah kemudian Nabi akan suka jika yang dominan adalah angkel, paman, ya, daripada ami dan khali? Apakah kemudian Nabi suka sandi yang dominan adalah tante daripada amati dan khalati? Hal yuhibu apakah Nabi suka bahasanya e, akan berkuasa dan melampaui batas kata-kata ini sehingga mengalahkan bahasa Al-Quran dan bahasa kaum muslimin. Sesungguhnya Al-Khalil Ibrahim alaihissalam berkata kepada ayahnya, Ya abadi, Wahai ayahku sesungguhnya telah datang padaku satu ilmu yang tidak datang padamu Ya abati la ta'budu syaitan Wahai ayahku janganlah engkau menyembah setan Karena setan itu durhaka kepada Allah Ar-Rahman Waghfir di abi innahu kana minad dhalin Ya Allah ampunilah ayahku senyata dia orang yang sesat Dan Yusuf pun mengatakan Ya abati wahai ayahku aku melihat 12 bintang dan matahari setara bulan Kulihat mereka bersujud kepada aku Yusuf pun mengatakan Wahai ayahku inilah takwil dari mimpiku Demikian juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku minta izin pada Tuhanku untuk berkunjung ke kubur ibuku. Wahal fahal yaliku antakula maka apakah layak bagi anda orang Arab ya, mengatakan bukan Allah maghfir ya, li abi namun Allah maghfir li baba nah. atau istadan tu rabbi an azura kubra mama nah Sedangkan dan Rasul mengatakan pada Abu Talib, ya ammi wahai pamanku la ilaha illallah. Ucapkanlah la ilaha illallah. Apakah layak diganti? Ya, ayo kita katakan ya angkal la ilaha illallah. adunubal ukinu anna Aku punya sangkan kuat dan aku yakin ini tidak layak. Walil asaf eh, ya, namun sangat disayangkan menyatakalat hadi al-fat al-an orang yang mengikuti dan menggunakan kata-kata ini yaitu abi, ummi, abata, umata, ukhta yu'addu fi hadzal zaman tergolong di zaman ini yaitu di Mesir orang yang aneh. Eh, sedangkan orang yang kemudian punya jabatan di ya, di masyarakat, jabatan duniawi, maka dia yatafannan fi istibdali maka dia pun berseni dengan mengganti abi dan umi dengan kata-kata yang baru papa dan mama falyatadambah al aba limisli hadil alfat maka adalah para ayah perhatian dengan kata-kata semacam ini ya, ayah dan para ibu menghidupkan bahasa Al-Qur'an bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kadzalika faltaktsir al alfatil arabiyyah dan tidaklah memperbanyak kata-kata bahasa Arab yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering menggunakannya semacam kata-kata abshir, marhaban, abi, umi dan semacam itu. Wabta'id eh, dan jauhilah semaksimal mungkin kata-kata yang asing yang merupakan dakhilah infiltrasi dalam bahasa Arab. Semacam kata-kata uki, tante, uncle, kemudian apa ini eh, fandam atau abelah dan kata-kata yang lain maka satu hal yang baik bagiku dalam kesempatan ini ku akan ku sampaikan perkataan yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Fathi Jum'ah ya, beliau mengatakan sebelumnya Fatih Jum'ah ini di catatan kaki disampaikan dia adalah Ustadzul Ulumil Lughawiyah ya, beliau adalah dosen pengajar ilmu bahasa di Fakultas Darul Ulum di Jami'ah Universitas Kairo. Dan beliau adalah seorang peneliti atau kemudian peneliti senior di lembaga Majma' Lughah Arabiyah. Ya, ada ada lembaga bahasa Arab yang namanya Majma' Lughah Arabiyah yang berpusat di Mesir yang ini merupakan uh, lembaga resmi yang mengontrol dan me, dan melakukan apa e, istilahnya menetapkan bahasa-bahasa yang baku untuk bahasa Arab kontemporer apa bahasa Arabnya internet globalisasi macam-macam kemudian bahkan membuat wazan-wazan kontemporer ya, untuk kemudian supaya bahasa Arab itu e, tidak kalah dengan bahasa-bahasa yang datang dari Barat maka semuanya diarabkan tidak kemudian diadopsi lain dengan bahasa Indonesia ya sudah ada bahasa apa komputer bahasa apa semuanya tinggal e, masuk kemudian ditelan saja oleh bahasa Indonesia tapi kalau e, bahasa Arab tidak mau ya, bahasa macam-macam itu e, di kemudian digodok dibicarakan dibuatlah tasrif baru dibuatlah e, wazan baru ya e, nanti kemudian e, ya e, nanti kemudian sasi-sasi itu ada wazannya af'alah ya, af'alah pakai tak marbutoh itu sasi-sasi islamisasi aslamah e, kemudian dan seterusnya wazan baru yang ini yang menggodok dan yang menerbitkan, yang meresmikan itu lembaga bahasa yang namanya Majma' Lughah Arabiyah yang pusatnya di Mesir. Wa min dawil khuluqil hasan wa min du'at ila Allah ala basiratin bi madimatil balqas. Dia adalah seorang yang memiliki akhlak yang bagus dan seorang dai yang berilmu di satu kota namanya Balqas. Ya, maka ini kutipan artikel atau perkataan